dan menguatkan kita di hari-hari berat nanti kaum muslimin. Ya. Baik. Baru setelah itu kaum muslimin uh, adanya seorang lelaki ya, muncul dulu bendera-bendera hitam dari Khurasan. Mereka inilah yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi nanti. Bendera-bendera hitam dari Khurasan saat ini sudah keluar apa belum? Hah? Siapa bilang ISIS? Siapa yang bilang ISIS? Maaf kaum muslimin, ulama-ulama besar dunia, termasuk ulama-ulama mujahid mengatakan ISIS bukanlah yang dimaksud. Ya. ISIS bukanlah yang dimaksud dan maaf mereka mempunyai beberapa sifat dan karakter daripada sifat dan karakter khawarij. Walaupun kita tidak menuduh mereka sebagai khawarij, tapi karakter dan sifat-sifat itu ada pada mereka. Jadi maaf ya, saya tidak bicarakan masalah ISIS di sini. Dan jangan sampai terpengaruh oleh ISIS-ISISan. Begitu kaum muslimin. Tetapi yang bendera hitam dari Khurasan. Khurasan itu Pak adalah semua wilayah yang dari memang ya Afghanistan ini juga Khurasan. Pakistan juga Khurasan. India juga Khurasan. Irak memang juga Khurasan ya. Nah, bendera hitam ini dengan ciri khasnya, pasukannya, akhlaknya menyamai ciri khas dan pasukan perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mereka, kemuliaan mereka, kepribadian mereka, ibadah mereka, daya tempur mereka yang tidak terkalahkan. Mereka inilah yang akan mengusung bendera untuk berbaiat kepada Imam Al-Mahdi. Jadi kemunculan bendera hitam dari Khurasan ini sama-sama kita dengarkan beritanya insyaallah taala yang menurut saya hari ini belum muncul. Allah alam. Bisa jadi telah muncul yang saya saja salah menganalisa ya. Tapi menurut saya hari ini belum belum muncul. Memang sudah ada satu pasukan yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat sekarang ini yang disebut dengan pasukan Khurasan. Ada dengar tak? Ini pasukan elit yang dikatakan pasukan terelitnya Al-Qaeda. Dan ini betul-betul daya tempurnya betul-betul sangat mematikan dan sangat sulit untuk menaklukkannya mereka disebut dengan pasukan Khurasan. Apakah ini yang dimaksud nanti sekali lagi wallahu a'lam. Kami tidak berani memastikan apa-apa. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, nah apabila semua ini telah terwujud, maka keluarnya Al-Mahdi sudah sebuah keniscayaan. Sudah sebuah keniscayaan. Baik setelah melihat semuanya dari depan, ha? Ah, dari depan semuanya terus ke belakang, Ternyata apabila memang memang umpamanya Al-Mahdi itu sudah keluar, apakah yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Seluruh laki-laki yang sehat dan kuat wajib berbayat kepadanya, berbaris di belakang safnya dan bertempur bersamanya. Kalau memungkinkan. Pak Kiai, Pak Ustadz, kayaknya berat untuk kesana kan udah gak ada teknologi lagi. Apa kita harus jalan kaki ke situ? Kalimat hadis Nabi walaupun kamu merangkak di atas salji itu menandakan memang sudah tidak ada lagi teknologi pesawat. Ya kan? Artinya kita disuruh untuk berjalan. Tapi kaum muslimin ada kabar yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertempuran ketika Al-Mahdi keluar bukan hanya di Arab tetapi sampai ke Indo Indonesia. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga nanti tanpa hisap dua jenis umatku di akhir zaman yang munculnya di akhir zaman. Satu, yang berperang nanti di belakang Nabi Isa. Berarti bersama Imam Mahdi berperang di belakang Nabi Isa. Yang kedua, mereka berperang melawan Hind kata Rasulullah. Hind itu adalah Hindia. Ya. India kaum muslimin dengan seluruh budayanya, dengan seluruh bala tentaranya, ya, dengan seluruh agamanya dan segala macamnya. Itu Indonesia memiliki potensi termasuk Malaysia untuk berperang dengan negeri Hindu itu. Kalau memang begini kejadiannya, maka dua generasi di akhir zaman yang akan masuk surga nanti tanpa hisap. Satu generasi adanya di Syam, di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Nabi satu generasi lagi yang berperang di wilayah timur melawan Hind. Berarti peluang kita ada tidak? Artinya cukuplah hati kita, iman kita berbaikat kepada Al-Mahdi bahwa dia adalah khalifah kita nanti dan bukan ISIS. Ya. Bukan khalifah ISIS. Kemudian sementara kita di sini mempunyai peranan tersendiri pula kaum muslimin yang kami muliakan dan maaf secara akar sejarah akidah yang dimiliki oleh Syiah itu tidak jauh-jauh amat dengan akidah yang ada pada Hind. Malah kalau maka kalau pertempuran itu harus terjadi seperti dinyatakan oleh BIN, Badan Intelijen Negara Indonesia, ya, mengatakan bahwa Indonesia ini dua atau tiga tahun yang akan datang sudah seperti Suriah. Akan terjadi peperangan yang seru antara Syiah melawan Sunni. Kalau memang itu yang terjadi, apakah ini bahagian dari perang melawan Hind? Allah yang Maha Tahu. Tetapi para ulama baru-baru ini di, di Jakarta telah mengikrarkan bersatu, bersiap untuk berjihad untuk melawan Syiah sampai tetes darah terakhir. Ketika kasus uh, pesantrennya Kiai Haji Arifin Ilham, ada dengar kabar ini? Ya. Di apa namanya? diserang oleh begundal-begundal yang mengatasnamakan dari Syiah, maka para ulama ahlu sunnah langsung bersatu dan mengumumkan bahwa markas Adzikra ini sebagai markas bersatunya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia sudah bersiap menghadapi peperangan ini dan karena mereka akan melakukan hal yang sama di Yaman sudah empat negeri Sunni yang dikuasai oleh Syiah dengan revolusi yang mereka yang keji dan jahat ya Suriah sudah Syiah yang punya Lebanon sudah Syiah yang punya Yaman sekarang baru saja berhasil direvolusi oleh Syiah kaum muslimin akan memuliakan Irak yang sebelumnya adalah Sunni sekarang dimiliki oleh Syiah dan target mereka Indonesia target mereka in Indonesia saya tak tahu bagaimana perkembangannya di di Malaysia saya tak tahu maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan kerjaan mereka di mana-mana selalu melakukan revolusi dan inilah bahagian daripada peristiwa huru hara akhir zaman di mana banyaknya terjadi pembantaian-pembantaian kata Rasulullah menjelang Al-Mahdi keluar wa haraj akan banyak terjadi haraj Para sahabat bertanya, Kalu wa mal haraj ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah itu haraj? Rasul menjawabkan, menjawab al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu, pembantaian, pembunuhan, pembantaian, pembunuhan menjelang Al-Mahdi keluar. Dan para ulama ahli hadis mengatakan itu adalah pembantaian syiah kepada ahlu sunnah. Al-Haraj. kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan dimanapun posisi kita yang terbaik yang kita lakukan sekarang adalah persiapkanlah diri kita dengan persiapan yang logik amal solehnya, imannya, sedekahnya dan lakukanlah dengan sebaik-baik cara. Berbaik-baiklah dengan manusia. Cara fisik sehatkan fisiknya masih muda-muda, ya. Upayakan mampu berlari dalam waktu yang cukup lama dalam perjalanan cukup panjang. Upayakan membawa satu benda yang berat karena tidak lama lagi kita tidak akan menggunakan mobil yang ada, kereta yang ada. Kita akan kembali seperti zaman dulu. Dan sekarang saja, Pak, sekarang saja di Vatikan ada ruangan besar bawah tanahnya. Di Oxford, beberapa gereja besar sudah mulai melatih ribuan pemuda-pemuda Kristen mereka yang militan untuk pedang. Mereka sudah latihan menunggang kuda sambil memanah Masya Allah. Kenapa mereka percaya peperangan ke depan adalah peperangan tanpa senjata dan teknologi canggih? Mereka sudah percaya Pak. Mereka sudah persiapkan ini. Sementara kita pegang pisau dapur aja ada teroris. Ini nasib umat Islam sekarang nih. Kasihan umat Islam. Tapi insya Allah umat Islam sangat umat adalah umat yang paling cepat untuk beradaptasi. Semacam di Suriah, Walaupun tak pernah mereka itu perang, ternyata mereka sekarang menjadi petarung-petarung yang luar biasa ya kan? Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali. Hamba-hamba Allah yang kami cintai. Setelah Al-Mahdi keluar, maka ada tiga tahun yang sangat berat. Satu tahun pertama, air dari langit Allah tahan. Sepertiga, tanam-tanaman di bumi, makan makanan yang biasa tumbuh Allah biarkan mati. Tahun kedua, dua pertiga air dari langit Allah tahan dan dua pertiga tiga maka makanan yang boleh dimakan oleh manusia seluruhnya mati. Makin beratlah keadaan makanan di bumi ini. Ya, kelaparan global di mana-mana. Dan tahun Dajjal itu keluar, air sama sekali dari langit tidak turun, kemudian seluruh tanam-tanaman dan hewan-hewan yang boleh dimakan seluruhnya musnah di bumi ini, kecuali beberapa beberapa binatang berkuku saja yang Allah izinkan hidup. Saat itu tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Para sahabat bertanya, "Apa makan minum kami saat itu ya Rasulullah?" Rasulullah saw menjawab, "Makan minum kalian saat itu adalah zi zikir." Seperti zikirnya Bunda Maryam sehingga Allah turunkan rezeki seperti zikirnya Nabi Ayub di dalam perut ikan sehingga Allah jadikan dia boleh bertahan hidup dalam waktu yang lama padahal tidak ada udara, tidak ada makanan. Seperti berzikirnya Ashabul Kahfi 310 tahun hidup tanpa makan. Inilah energi zikir akhir zaman. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, zikir-zikir yang kita Bacakan dari sekarang yang disamakan zikirnya dengan zikirnya Rasul dan para sahabat, zikirnya para nabi-nabi dulu. Insya Allah zikir ini pada masanya nanti akan menjadi energi yang menguatkan tubuh, yang mengenyangkan perut, yang bisa menyehatkan penyakit-penyakit apapun yang menyerang kita. Karena pada masa itu hospital-hospital yang ada, obat-obatan yang ada, seluruhnya sudah tidak ada lagi pada masa-masa huru hara itu nanti, Pak. Dokter-dokter pun pada pelari menyelamatkan diri. Itu pun kalau selamat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita akan kembali. Kata Rasulullah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah ganti makanmu saat itu. Tapi siapa orang yang boleh kenyang dengan bacaan itu? Adalah orang-orang yang semasa-masa ini sudah mulai mempersiapkan dirinya dengan amalan yang banyak sehingga keyakinannya tumbuh di hari-hari berat itu dia hanya berzikir dan dengan zikir itu Allah akan kenyangkan perutnya atau Allah akan datangkan cara agar dia boleh hidup. Subhanallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik. Barulah Dajjal keluar. Nah ini dia. Laki-laki sudah sedikit. Wanita banyak. Itulah kata Nabi ketika Dajjal keluar Dua per tiga total dari umatku akan sujud kepada Dajjal Menyembah Dajjal Dan yang paling banyak sujud dan menyembah Dajjal dari umatku adalah kaum wanita kata Nabi Ibu kaum wanita Kenapa demikian? Yang pertama karena memang wanita yang paling banyak hidup saat itu. Iya kan? Yang kedua wanita paling rapuh dan paling lemah imannya. Tapi jangan cemas ya Bu ya. Ternyata Rasulullah mengajarkan beberapa cara supaya selamat dari Dajjal. Satu, kalau memungkinkan, segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Karena dua kota inilah yang tidak akan boleh dimasuki oleh Dajjal. Jika itu tidak mungkin, yang kedua, yang kedua, hafalkanlah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi dan senantiasalah membacanya. Niatkan untuk perlindungan dari kejahatan dajjal jika dajjal itu keluar. Yang ketiga. Yang ketiga. Apabila kamu terkurung dan dajjal sudah datang ke kota kamu, jangan sesekali mengintip dan melihat. Tutup pintu-pintumu tutup jendela-jendela yang ada dan kamu di dalam bacalah surat Al-Kah Al-Kahfi. Berlindunglah kepada Allah. Jangan coba-coba ngintip. Kayak apa sih dajjal itu? Mengintip sebentar saja, hipnotis dajjal ini akan menyebabkan orang yang mengintip itu akan membuka pintu sendiri, keluar lalu sujud kepada dajjal. Ya, sembunyilah. Kunci pintu rapat-rapat dan mohon perlindungan kepada Allah. Baca di dalam rumah itu surat Al-Kah Al-Kahfi. Yang keempat, kalau ternyata kamu nanti berpapasan dengan dajjal. Kalau ternyata berpapasan dengan dajjal, maka segeralah pejamkan mata, kemudian bacalah surat Al-Kahfi. Artinya dianjurkan kita menghafal surat Al-Kahfi. Kan gak mungkin kan pas ketemu dajjal, tunggu bentar dajjal, baca. Ah, Gak mungkin, gak sempat. Jadi pas kita tahu ini adalah dajjal, pejamkan mata, kita gak mungkin lari. Dia mempunyai kecepatan yang luar biasa dan bacalah surah itu, maka Allah akan melindungi kita dengan caranya dari dajjal ini. Ya. Kemudian yang kelima kaum muslimin, selalulah menjelang assalamualaikum assalamualaikum dalam salat membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca itu. Ya. Bahkan Imam Tawus dia betul-betul dekatkan kupingnya ke, ke, ke, ke mulut anaknya saat anaknya tahiyat akhir. Apabila anaknya itu lupa membaca doa tersebut, dia suruh, nak ulang balik nak solatmu. Baca dulu doa itu. Sampai begitu ketatnya Imam Taus agar anaknya jangan pernah lupa membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil al dajjal. Baik kaum muslimin. Selanjutnya itulah dia tentang si dajjal ya habis waktunya oh saya sudah dikasih isyarat time is over itu oke okay, my brother thank you very much kemudian ikhwah fillah yang kemuliakan banyak lagi yang mau saya sampaikan tapi saya dicekal dari dakwah di sini ya sudah ada sahabat saya mengatakan waktu selesai Jazakumullahu khairan Hanya saya katakan pada Bapak Ibu Sekarang tanda-tanda Dajjal akan keluar Tanda-tanda terbesarnya disebutkan dalam hadis sahih Muslim yaitu apabila danau Tiberias mengering airnya itulah saatnya dajjal lepas demi Allah kaum muslimin ibu dengarkan semua Danau Tiberias itu letaknya di Israel dekat perbatasan dengan Lebanon danau ini sekarang sudah mengering lebih 30% airnya Lihat di internet, silakan yang datang ke Israel, lihat sendiri Danau Tiberias. Hari ini Danau Tiberias telah menyusut airnya lebih 30% dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini pertanda dajjal akan lepas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Semoga Allah panjangkan umur kita. Di sini ada kaset yang lengkap tentang masalah ceramah akhir zaman saya. Ada lima judul, termasuk diantaranya huru hara dan fitnah akhir zaman. Dan shooting kita yang seperti ini, inilah dia yang dikasetkan. Biaya dari kaset inilah biaya dakwah daripada Yayasan Namimah untuk membiayai para da'i-da'i yang kita kirim ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Sementara buku ini adalah buku panduan di mana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya baca ini, baca ini, lakukan ini, lakukan ini. Apabila terjadi begini, inilah yang harus kamu buat. Maka subhanallah kehadiran buku ini sangat membantu umat Islam dimanapun berada agar mereka tahu apa yang mesti mereka buat.